balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyur kang tenggene Mekah nih, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Nggih. Terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu Qur'anan arabiyya liqaumi ya alamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'an itu semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ini. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul angzartukum so mithla misla Adiu adiw wasamud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran fakul angdar tukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka angdar tukum so ikotem misla so ikoti adu wasamud mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Ini ku Walid bin Muhiroh, orang-orang bani-bani Quraisy langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan ditutup ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim Kufa anna, kufa anna ya Muhammad. Mat, aku elek-elek ngene jek dulurem, padha-padha wong kures. Macam Quran aja mbok No. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi soikotam misla soikoti adiu wasan. Faham mereka faham kalau ini nggak enggak main-main. Dari ini nunjuk non Quran itu bisa difahami. Karena nggak mungkin Allah ngendikan nenggone wong Mekah kemudian dengan semua lafat yang tidak bisa di diva. Faham sih kalau maksud Nah karena kita sekarang problem kita kan ndak oh, kita ndak orang Arab, nggak tahu ngaji. Toro ngaji yo ya mau ngaji toreko, ngaji wiridan. Kan yo ya ora detail alim. Sing alim ya kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Wah, tambah bulat mana kan? Terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung mana <laughs> semacam macam lah. Dia jago bupati kalah, semacam macam mas rembulat. Nah, kulo alhamdulillah ada ngalami itu semua, jadi rapati bulat kulo. Jadi coro kulo ini mau tengah-tengah. Kita ya yakin awal surat tuh gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf, kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan, kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. lagi kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, non, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mem, non, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafat yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf nopo? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu eh, ada beberapa khas-khas yang yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al makna al murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, kan? mananya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi nah, cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar ya sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu alamu vitalik bidalik ngono ae kok repot sok mulai ngarep nganti guri Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalan bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Bimuratihi vitalik jadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kulo. Terus Quran itu bisa dijelaskan. Mulane ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten sakit kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab nih, gue sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada itu sekarang tuh paling bangga kan Quran ijek bahasa Arab paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi padahal Yesus itu dua ini 2000 tahun yang lalu sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu oe bahasa Arab. Lah misale kan nerangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Boso Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ono. Lah ya ning ndi, pokoke ono. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah yo ya barokah je asli wae sekedar asli bahasa Arab wae wis wis ketok asline gitu. Paham gitu maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik nopo di musaf. Mohon kalau saya nerangno yuki munas salat. Salat ya sama. Salat itu apa ya? Salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang Joko wingi sing wong iki Malang tadi sing bahasa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arabmu tak eling itu seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza, Gaza Palestina. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab pura iso. Saya ngomong wong Arab, wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat sholat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami ya fase ini. Bismillahirrahmanirrahim ada saldi ini tradisi ini No, NU maca kabiran rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau wa asila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni iso bahasa Arab kok terkipe bener. <laughs> terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, engkau nak hal ya nasab. Wis pokoknya bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada, al-mubarakatu rofa mergo sifat atau ibatu ya rofa mergo wah bener kabeh baru ku diambung kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal <laughs> padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh terkipe ora ono sing salah kan umatnya caci cilik anane apalan <laughs> apalan Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya aku kembar ya kan Ora kok wong Jawa. Artinya lha iya umpama salat iku gak kembar repot, kan? Sampai anak sholat yang Palestina atau yang Arab jaga wong umek-umek numpak mantra kan. Oh iya on disteril no mbek Wahabi cara sholat basa Jawa. Sholat kok maca mantra. Tapi baru kayak sholatku ku bahasa Arab wong Jawa sing ra lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir meskipun kadang salah tempat nangise gak masalah kan. Lah ya kan ra roh artine, pas fabasirhu bimaghfirati wa ajrin karim no nangis waduh. Wong Arabe bingung fabasirhu kok nangis. <laughs> Padahal mana fabasirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. <laughs> Sing penting kan tetep tetep nopo? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis itu ora pas. Mana rasa nangis kang, mau cokor aneh ngarap ngurungok no makmum rasa nangis. Kadang imamnya mau cok ayat tentang berita gembira, melanes tenang guys. <laughs> Tiwang nangis keliru, guyu keliru yes. Semenang guys, saya sukut salamah, supaya menang itu selamat. Orang usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah nang ayat bunga yes menang guys. Jadi kalau cara kula istihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan dosa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu nggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunia sama. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI e bilang, yo ya mau tapi raban banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas pasti yo yurak rumuh ya, e, padahal yang gumi. Mana kula Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya, coba bismillah. Ya sudah yang terkenal, teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya. Lima ada takro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, khaufan minal fitnah. Jadi, aku wedi fitnah. Wedi juga ini nambah wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Kamu wes kaget, siap-siap tamu bismillah. Jumlah <laughs> macam apa? Bismillah. Jadi, do kaget do. Kok mau apa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum nopo, belum nopo, macam apa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madhab wahabi, yang baca bismillah madhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU, orang kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU. Ora ono kang ngono ora ono. Kok aco sakniki wajo. Kulo niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kulo kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabiin, anaknya baca bismillah, terus dimarahi sama bapaknya. Jong, sholat itu khulfa Abi Bakrin, wa sholat itu khulfa Umar. Falam asma ahadam minhum ya jaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar. Memang di itu falam asma saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing ya jaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah Fakoroa Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubina Nah Soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar, tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan Imam tidak baca, mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayar kok gegere rakaruan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi on api eh, Saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat. Quran terbitan Arab Saudi, mushaf ya. Mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat satu Alhamdulillah ayat dua. Artinya kalau bismillah ditulis ayat satu, alhamdulillah ayat dua, berarti bismillah itu bagian yang nggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah ndak Bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu Bismillah dikasih satu, Alhamdulillah dua. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah ini tunduk mbek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu pitu. Nah, pitu gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim satu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana abudu ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka ada ini ngurangi bismillah bingung, golek nanti sing pitu. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem, surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Jadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Ya itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya nggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora, ku amatir kan. Mboten mboten mboten seperti itu tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah sing terkait nabo, bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahad minhum kit saya saya itu ya saya saya tidak mendengar